Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kasih katsiran iman mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kita lanjutkan di halaman 110 pada catatan kaki di bagian bawah. Fawaidun fawaidu wa tanbihatun. Yang pertama minal furuki baina innal maksuri maksur maksurati wal maftuhati al hamzati anna annal maftuhati al hamzati la ta'ti fi sadril kalami فلا بد أن يسبقها كلام كقولك balagani au a'jabani wa ذلك ينظر القطر al halaman 205 perbedaan antara inna yang di kasroh dan yang di fathah hamzahnya bahwasanya anna anna yang di fathah hamzahnya tidaklah datang ya dalam kalimat di dalam tidaklah datang di dalam kalimat akan tetapi anna itu biasanya didahului oleh kalam atau kalimat terlebih dahulu seperti balagani menyampaikan kepadaku atau ajabani menajubkan aku ya dan yang semisalnya jadi kalau anna itu adanya di tengah. Kalau inna itu di awal. Kalau anna itu biasanya diawali oleh kalimat dulu seperti balagoni anna apa atau aja bani anna dan seterusnya. Yang kedua, lakinna la budda an yasbiqaha kalamun wa idalam lam takun musyaddadatan nuni yajibu ihmaluha fala ta'mal fala mal wa yabki ma'naha wa huwa al-istidraku nahu qawlihi ta'ala wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun lakinna ya tidak di ya bahwa lakinna itu tidak berada di awal kalimat dan dia harus didahului oleh kalam. Jadi kalam itu mendahuluinya ketika lakinnya tidak ya ketika lakinnya nunnya itu tidak bertasdid maka wajib ya atau tidak eh, maka lakinna yang nunnya tidak bertasdid itu tidak beramal sebagai amalnya lakinna namun maknanya tetap istidrok yaitu mempertentangkan nahu kaulika seperti firman nahu qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun dan kami tidak menzalimi mereka akan tetapi mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri jadi maksudnya kalau laki naknya itu nunnya tidak bertasdid ya yang tidak bertasdid maka ya lakinnanya itu tidak beramal seperti yang memansubkan mubtada dan memarfukan khobar jadi tetap saja jadi kalau lakinnanya nunnya tidak bertasydid maka dia tidak beramal jadi seperti biasa wa ta'ala dan firman Allah yang lain lakinir rasikhuna fil ilmi ya dan bagi orang-orang yang mendalam dalam ilmu ya perhatikan maka lakin nirwasihuna ya lakinnya ini tidak beramal karena nunnya tidak bertas bertasdid kalau beramal kan lakin narwasikhina harusnya mansub namun di sini tidak beramal karena nunnya tidak bertasdid yanzuru syarhul kotor ya, perhatikan syarah kotor halaman 202 dan muji muji bun nida ya di halaman 235 Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu fi la'alla innama yuqarinuha innama yuqarinuha makna taraji idza kanat min al makhluqi Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam la'alla bahwa sungguhnya la'alla itu bermakna taraji berharap idza kanat minal makhluk ya ketika memang itu pantas ditujukan kepada makhluk wa amma fi haqqi min la ya, la yasihhu fi haqqihi taraji fa, fa hiya li ta'lilil mahdi adapun ketika pengharapannya itu adapun jika yang diberi harap ya diberi pengharapan itu bukan haknya atau tidak benar secara haknya untuk mendapat pengharapan, maka la la'alla ini bersifat hanya litaklil sebagai alasan saja. kekaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala, la la'allakum tattaqun. Maka agar kamu bertakwa. Maka la ala di sini ya bermakna litaklil. والرجاء fiha فيها bil بالمخاطبين dan arroja atau pengharapan ya ini berkaitan dengan ya dua apa dua orang yang diajak bicara bisa dilihat di ul Ilali atau di Hasyatus Sabban halaman 4 yang ke poin keempat idata salat ma al harfiyatu azza idatu bi وأخواتها تكفها عن العمل في الجملة الاسمية التي تدخل عليها وتبقى الجملة مكونة مكونة مكونة من مبتدأ وخبر كما كانت قبل دخول الحروف الناسخ مثل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة ketika ma huruf ma zaidah tambahan itu bersambung dengan inna dan saudara-saudaranya, maka hal tersebut mencukupkan dari amal inna dalam jumlah ismiyah ya. Dan cukup ya bentuknya jumlahnya itu cukup terbentuk hanya susunan mubtada dan khobar saja. Ya walaupun Ya, sebelumnya masuk huruf nasikh yaitu inna. Semisal contoh innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Maka inna yang ketika ber, bersambung pada ma innanya tidak beramal. Ya kan kalau beramal kan mestinya innal mu'minina mansub ya ikhwatun. Namun karena bersambung dengan ma maka innamal mu'minuna ikhwatun mubtada khabar biasa amalnya hilang wa yustasna min dzalika laita fayajuzu ihmaluha wa wa wa i'maluha zuru qatar akan tetapi dikecualikan ketika maknya bersambung dengan laita maka boleh beramal boleh juga tidak yang kelima ahyanan ya tiba da inna la lamun litaukidi mudam mudammun al-jumlati nahu qawli ta'ala. Terkadang lam yang menunjukkan penegasan itu datang setelah inna ya. Ya dan dalam bentuk kalimat seperti firman Allah taala Inna syirka la zulmun azim. Ya. Sungguhnya kesirikan itu adalah kezaliman yang besar. Terkadang inna syirka ya syirkanya itu isim inna. Nah, setelah itu ada lam. Ya lam sini lam ditaukid untuk menegaskan. Jadi sudah ditakid dengan in, inna ditakid lagi dengan lam. Inna syirka la zulmun azim. Wa tusamma hadhihi lamu muzhalaqatan. Qala Ibnu Hisham zahlaquha fi babi inna an sadril jumlati karahiyati ibtida'il kalami ini Mughnil Labib halaman 300 berkata ya dan dan disebut lam ini lam muzhalaqah berkata Ibnu Hisham ya, di izh, ya di zahlaku ya zahlakuha ya berikanlah lam ya pada bab inna dalam bentuk jumlah yang ditakkid ya. Jadi ini perkataan Ibnu Hisham terkait penambahan lam taukid setelah isim inna'nya ya. Selanjutnya bab al-i'rab halaman 111 al-i'rabu innallaha latifun khabirun in inna harfun taukidun yan ينصب الاسم ويرفع الخبر الله لفظ دلالة اسم إن منصوب وعلامة نسبه الفتح الفتحة ظاهرة لطيف خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره خبير خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره yang kedua اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا فعل أمر فعل الأمر مبني على حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والأليف فارق فارقة أن حرف توكيد حرف توكيد ينسب الاسم ويرفع الخبر الله لفظ جلالة اسم إن أن منصوب وعلامة نسبه الفتحة ظاهرة شديد خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف العقاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة في آخره Yang ketiga, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وما كفر ما نافية كفر فعل ماض مبني على الفتح سليمان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره ولكن الواو حرف عطف لكن حرف حرف استدراك حرف استدراك ينسب الاسم ويرفع الخبر الشياطين اسم لكن منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره كفروا فعل ماض مبني على الضم وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة من الفعل من الفعل وفاعله في محل رفع خبر لكن yang keempat كأنها كوكب كأنها كأن كأن حرف تشبيه ينصب الاسم ويرفع الخبر والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نسب اسمها كوكب خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره سكيان سبحانك اللهم وبحمدك Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.